Dan Allah telah memberikan kepadanya cahaya iman. Dan Allah telah menghiasi cahaya iman kepada orang tersebut malahu dan mengindahkannya. Dan Allah telah mengajarkan kepada manusia al-bayan yaitu Al-Qur'an. Maka Allah Subhanahu wa taala melebihkan seseorang dengan Al-Qur'an dan juga telah Allah memberikan keutamaan kepadanya. Wa amaddahu bilisan yutarjimu bihi amma hawahul qalbu wa aqluh dan Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada manusia tersebut yaitu lisan. Di mana dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala menerjemahkan apa yang ada di dalam hati, mengungkapkan isi yang terdapat dalam hati dan akalnya. فَالْلِسَانُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ الْعَظِيمَةِ وَلَطَائِفَ سُنْعِهِ gharibah Maka lisan ini merupakan nikmat Allah yang agung dan merupakan ciptaan Allah yang sungguh menakjubkan. فإنه صغير جرمه عظيم طاعته وجرمه dan lisan ini merupakan karunia Allah yang bentuknya kecil namun fa innahu saghirun jirmuhu azimun ta'atuhu namun sangat besar ketaatannya wa jurmuhu dan juga perbuatan dosa yang dilakukan oleh lisan itu di sini penulis mengatakan di antara nikmat-nikmat Allah yang agung yang diberikan kepada manusia setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bentuk yang indah bagi manusia tersebut. Kemudian Allah di sini memberikan nikmat yang agung yaitu berupa lisan. Di mana lisan ini bentuknya kecil namun sangat besar pengaruhnya karena keagungan ketaatan di situ keluar dari lisan dan juga dosa-dosa yang besar pun keluar dari lisan. Id la yastabinul kufr wal iman illa bi syahadatil lisan wa huma ghayatut ta'ati wal isyan. Di mana tidak akan jelas suatu kekufuran dan keimanan kecuali dengan persaksian lisan dan keduanya merupakan tujuan dari ketaatan dan perbuatan maksiat. Maksudnya di sini lisan ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi seseorang. Darinya keluar ketaatan dan darinya pula keluar dosa-dosa yang dilakukan orang itu. Seperti di antaranya adalah tidak bisa dibedakan kekufuran dengan keimanan kecuali dengan persaksian lisan. Ketika seseorang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah maka keluar dari lisannya dan ini menunjukkan bukti dan tanda keimanan kepada orang itu yaitu awalnya keluar dari lisan. Demikian juga ketika orang dikatakan kufur karena diantaranya adalah sesuatu yang keluar dari lisannya. Maka barang siapa waman atlaqa adabatal lisan wa ahmalahu markhil inan salaka bihi syaitanu fi kulli midan. Barang siapa yang merepaskan kekotoran kotoran lisannya dan dia meremehkan apa yang ada dalam lisannya seperti di sini disebutkan wa ahmalahu markhil inan yaitu dia meremehkan seperti meremehkan uh, al-inan di sini maksudnya adalah al-lijam yaitu yang terdapat di hidung kuda atau di hidung sapi maka salaka bihi syaitanu fi kulli midan maka syaitan akan berjalan di setiap tempat artinya di sini akan dikuasai oleh syaitan wasaqahu ila syafa jurufin harin ila an yattarahu ila al-bawar kemudian syaitan akan menghantarkan dia ke jurang neraka syafa jurufin harin ke pinggir jurang bahkan akan sampai kepada neraka. Ini menunjukkan wahai pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada menunjukkan tentang pentingnya lisan, menunjukkan tentang bahayanya lisan, bahwa orang-orang yang tidak menjaga lisannya maka syaitan di sini akan menghantarkan ke jurang api neraka. ولا يكب الناس في النار على manakhirihim illa al sinatihim. dan berapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam neraka disebabkan oleh lisan-lisan mereka sebagaimana hadis dari Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qol wa hal yakubbu an-nas fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim Bukankah banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka wajah-wajah mereka disebabkan oleh perbuatan lisan mereka. Wal murad bihasaidi al-sina di sini adalah jazaul kalam al-muharram wa uqubatihi fa innal insan yazra'u biqaulihi wa amalihi al-hasanat was sayiat. Yang dimaksud dengan hasaidul lisan di sini adalah balasan dari perkataan yang diharamkan Allah dan akibatnya karena sesungguhnya manusia itu dia bercocok tanam dengan ucapannya dan perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Maka ketahuilah di sini saudaraku bahwa akibat dari lisan ini banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia di dunia maupun di akhirat. Disebutkan oleh Syekh Al-Qahtan, Dr. Al-Qahtan dalam kitabnya Afatul Lisan yang beliau merujuk kepada kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yaitu Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Beliau mengatakan لا شك أن الله تعالى منح الإنسان نعما عظيمة ومن أعظمها بعد الإسلام نعمة النطق باللسان Tidak diragukan, tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada seseorang nikmat yang agung dan di antara nikmat yang agung setelah Islam adalah nikmat bisa berbicara dengan lisan. Wahadal lisanu silahu zuhaddain. Dan lisan ini merupakan senjata yang memiliki dua mata. Fa inistukhdima fi ta'atillah kaqiraatil Qur'an wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa nasril mazlum kana hadha huwal matlubu min kulli muslim. Dan apabila lisan tersebut digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, memerintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, menolong orang-orang yang didolimi, maka inilah yang merupakan tuntutan dari setiap muslim wa kana hadha syukran lillahi ala hadhi ni'mah dan ini merupakan rasa syukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut yaitu nikmat diberikan lisan Namun apabila wa ini istukhdima fi ta'ati syaitan wa tafriki jama'atil muslimin wal kadhib wa qawli zur wal ghibati wal namimah wa intihaki a'radil muslimin wa ghairi dhalik mimma harramahu Allah wa rasuluh كان هذا هو المحرم على كل مسلم فعله وكان كفرانا لهذه النعمة 'azimah Namun apabila para jemaah Pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, saudaraku muslimin, muslimat, perhatikan di sini. Apabila lisan itu sebaliknya dipergunakan untuk mentaati syaitan, apabila lisan itu digunakan untuk mencerai-beraikan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, dipergunakan untuk berdusta dan mengatakan persaksian palsu, serta ghibah dan namimah, dan mencerai beraikan atau merobek-robek harga diri kaum muslimin dan selain sebagainya, perkara yang diharamkan Allah dan Rasulnya, maka ini merupakan perkara yang diharamkan bagi setiap muslim apabila dia mengerjakannya. Dan ini merupakan kufur terhadap nikmah yang agung yang diberikan Allah berupa lisan. Maka perhatikan di sini saudaraku, Lisan ini Allah menciptakan lisan dengan satu lobang dan menciptakan dua lobang bagi telinga. Apa hikmahnya di sana? Hikmahnya agar kita banyak mendengar.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 Al-Imam Syafi'i bila juga mengatakan, apabila seseorang ingin mengatakan sesuatu, berpikirlah terlebih dahulu. Apabila dalam perkataannya tidak ada mudarat, tidak ada sesuatu yang membahayakan, maka berbicaralah. Dan apabila dalam pembicaraannya itu ada yang membahayakan, maka hendaklah dia tahan dari omongannya. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan dalam kitabnya Qawaid wa Fawaid Al Arba'in An-Nawawiyah. Maka perhatikan di sini bahayanya lisan. Di mana lisan ini kalau kita biarkan liar maka akan merambah kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah entah itu nanti ghibah membicarakan kejelekan saudaranya atau namimah mengadu domba saudaranya kesana kemari mengadu domba kesana kemari ghibah maka perhatikan lisan ini merupakan sumber dari berbagai macam penyakit merupakan sumber dari berbagai macam kejelekan kalau dia tidak bisa menggunakannya sebagaimana lisan merupakan sumber dari berbagai macam kebaikan apabila dia pandai-pandai memanfaatkannya. Kalimatani khafifatani ala lisan. sakilatani fil mizan. Habibatani ilar rahman. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Yang muncul dari lisan tapi berat bagi timbangan di fil mizan dan seakan disukai oleh Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apabila lisan kita kita pergunakan pada hal yang baik, maka tentu saja akan banyak memberikan manfaat kepada pemiliknya. Namun sayang, tidak sedikit dari kaum muslimin yang tidak memperhatikan bahaya lisan ini sehingga membiarkan lisan kita liar membiarkan lisan kita merambah kepada hal-hal yang diharamkan Allah sehingga banyak mereka mentaati syaitan. Kemudian dari lisannya keluar perkara-perkara yang bisa memecah barisan kaum muslimin. Keluar dari perkara-perkara yang bisa mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang hukum-hukum tanpa ilmu maka ini merupakan afatul lisan. Maka di sini disebutkan oleh Dr. al wa fil lisan afatan azimatan. Lisan memiliki dua bahaya yang sangat besar. Yang pertama adalah afatul kalam bil batil dan yang kedua afatul sukut anil haq. Yang pertama adalah bahayanya berbicara dengan yang batil. Yang kedua adalah bahayanya diam dari kebenaran. Fasakitu an haq syaitanun akhras asin lillah mura'in mudahin idza lam yakhaf an nafsihi al-qatla wa nahwi. Idza lam yakhaf ala nafsihi al-qatla wa nahwahu. Adapun orang yang diam dari kebenaran disebutkan sebagai syaitan yang bisu. Dia bermaksiat kepada Allah, mura'in mudahin yaitu di sini mura'in adalah memperlihatkan, memperlihat-lihatkan. Mudahin adalah orang yang uh, mudahin, mudahanah yaitu dia mengalah atau dia berpura berbaik-baik pada orang dengan menggugurkan atau mengorbankan salah satu dari agama. Apabila dia tidak takut kepada dirinya, al-qatl wa nahwah, yaitu uh, pembunuhan dan yang semisalnya wal mutakallim bil batil syaitanun natik dan orang yang berbicara dengan kebatilan maka dia disebut dengan syaitan yang berbicara asinillah yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wa aktsarul bashar munharifun fi kalamihi wa sukutihi bain hadainin nawain maka banyak orang yang mereka itu menyimpang dari perkataannya atau diamnya di antara dua macam ini. Artinya banyak orang yang terjerumus karena dua perkara ini, entah dia itu diam, tapi diamnya mendiamkan kesalahan. Atau dia itu berbicara, tapi berbicaranya berbicara atas nama kebatilan. Wa ahlul wasat kuffu alsinatahum anil batil wa atlaquha fima ya'udu alaihim naf'uhu. Adapun orang ahlul wasat yaitu yang di tengah-tengah adalah mereka-mereka yang menahan lisannya dari kebatilan dan melepaskan lisannya kepada perkara yang membawa manfaat kepadanya. Sebagaimana dibicarakan oleh Dr. Al-Qahtani yang merujuk kepada kitabnya Ibnu Qayyim yaitu al-jawabul kafi liman sa'ala an anid dawa'i Insyaallah pada pertemuan kali ini saudaraku pendengar roja dimanapun Anda berada, kita akan berbicara masalah perkara besar, dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan terhadapnya yaitu dari bahayanya lisan ini yaitu al-ghibah. Di mana ghibah ini banyak di antara kita sekalian sangat mudah terjerumus di dalamnya. Ketika kita terjerumus di dalamnya, kita tidak merasakannya, bahkan merasa nikmat dan nikmat ketika kita berada di dalamnya. Waliyahudzubillah. Padahal ghibah merupakan perbuatan dosa dan ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Maukah kalian makan bangkai saudaramu maka kalian tidak akan mau. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan lisan kita ini. Kalau kita bisa memanfaatkannya, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan kalau kita sebaliknya tidak bisa memanfaatkannya, terjerumus kepada perkara yang diharamkan Allah, terjerumus kepada perkara yang dilaknat oleh Allah, Sebagaimana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rajula la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib rawahul bukhari wa muslim an abi hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya seorang mengatakan suatu kalimat yang tidak jelas baginya apa yang ada dalam kalimat tersebut sehingga menjerumuskannya ke dalam api neraka yazilu biha finnar ab'adu minal masyriq wal maghrib yang jauhnya timur dan barat Masya Allah satu kalimat yang dia tidak faham apa yang ada di dalamnya satu kalimat ma yatabayyanu ma fiha bagaimana dia memahami dan menjerumuskannya ke dalam api neraka yang jauhnya seperti timur dan barat. Karena apa? karena dia terjerumus mengatakan sesuatu yang merupakan perkataan yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, barangkali momentum di bulan puasa ini sangatlah tepat bagi kita untuk menjaga lisan kita sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim wa da'adzal jar yakun 'alayka waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa rawahu ibnu abi syaibah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila engkau berpuasa maka hendak puasalah telingamu puasalah matamu dan puasalah lisanmu dari apa yang diharamkan Allah, dari berdusta, dari riba, dari namimah, mengadu domba saudara satu dengan yang lainnya. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi dua kuburan, Kemudian beliau berkata, "Innahuma la la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir, ammal amal amma fakana fakana la yastadri فكان al-baul wa kana al-akhar fakana yamshi bin namimah rawahu muslim an, an ibn mas'ud radhiyallahu taala anhu Keduanya disiksa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar. Adapun yang pertama karena kencing dia tidak cebok dan yang kedua adalah dia senantiasa berjalan mengadu domba ke sana kemari. Bagaimana dia mengadu domba? kalau bukan lisannya yang menggerakkannya? Bagaimana dia mengadu domba satu saudara dengan yang lainnya kalau bukan lidahnya yang menggerakkannya? Oleh karena itu ikhwan fiddin, perhatikan lisan ini. Kalau kita puasa, puasa lisan kita dari perkara yang dusta dan dihadapan Allah. Ghibah dan namimah merupakan perkara yang dihadapan Allah. Dan dia tidak kembali kerusakannya kepada dirinya saja, tapi merusak orang lain dan kita akan bahas masalah riba ini. Apa itu riba? Apa itu namimah? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Riba, makna riba adalah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dari berbagai perkataan para ulama, diantaranya dari Ar-Raghib, mengatakan riba adalah an yadhkural insan an al insanu aiba ghairih min ghairi mahujin ila dzikri dzalik yaitu menyebutkan aib seseorang ya, menyebutkan aib seseorang Al-Ghazali menyebutkan adalah hadul ghibah antar Qur'ahoh ahaka bima yakrah Al-Ghazali mengatakan ghibah adalah menyebutkan engkau menyebutkan saudaramu sesuatu yang dia benci kalau sampai kepadanya Ibn Asir mengatakan Al-ghibah an tadhkural insanu fi ghibatihi bisu'in wa in kana Ghibah adalah engkau menyebutkan Antatrul insanu fi ghibatihi menyebutkan seseorang ketika dia tidak ada tentang kejelekannya meskipun dia mengerjakan kejelekan itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Yaitu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Kila kemudian beliau ditanya, "Afara'aita in kana fi akhi ma Bagaimana ya Rasulullah kalau saudaraku tersebut ada pada apa yang aku ucapkan. Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Rawahu Muslim. Apabila dia benar sesuai dengan apa yang kamu omongkan, maka itu namanya ghibah. Dan apabila tidak benar, tidak ada ada yang kamu omongkan, maka ini merupakan buhtan. Buhtan ini adalah dusta dan lebih dusta karena al-buhtan ya itu merupakan sesuatu yang dibalik. Hmm. Ini kedustaan. Apabila engkau membicarakan kejelekan saudaramu, di mana memang betul saudaramu itu berbuat seperti itu, maka ini merupakan ghibah. Dan apabila tidak benar, maka ini merupakan kedustaan. Oleh karena itu, saudaraku, perhatikan riba di sini merupakan dosa besar. Riba di sini bisa memecah belah saudara kita karena kita membicarakan kejelekan orang lain di depan orang lain, ya, baik itu dengan pembicaraan maupun juga dengan dengan isyarat. Ya, yang namanya ribah tidak hanya dengan pembicaraan, tapi juga dengan dengan isyarat. Ya. Sebagaimana disebut oleh Imam An Nawawi, ya, bahwa ribah bisa juga dengan isyarat, tidak hanya dengan perkataan. Seperti dalam hadis Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika uh, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hasbaka min Sofiyatin kada wa kada takni kasiroh. Cukup bagimu tentang Sofiyah begini dan begini. Yaitu menunjukkan bahwa beliau itu Sofiyah itu ukurannya pendek. Ya sehingga Aisyah memberikan isyarat kepada Nabi bahwa Aisyah Sofia itu pendek. Maka beliau berkata bersabda SAW, Laqad qulta kalimatan, Lau mazajti bima'il bahri, Lau, lau mazajat bima'il bahri la mazadhu. Ya. Engkau telah mengatakan suatu kalimat di mana kalimat tersebut seandainya dicampur dengan air laut maka akan tercampur dengan kalimat itu. Perhatikan di sini. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha beliau memberikan isyarat kepada Nabi tentang Sofia. Hasbaka min Sofia min Sofia takada wa kada. Cukup bagimu Sofia begini dan begini. Yakni kosiroh menunjukkan beliau itu pendek ukurannya. Apa yang beliau sabdakan? Laqad qulta kalimatan lau mazajat bima'il bahri la mazathu. Engkau mengatakan suatu kalimat seandainya kalimat itu dicampur dengan air laut, maka akan mencampuri. Coba perhatikan di sini. Wahai pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan memberikan isyarat yang isyarat itu menunjukkan meremehkan saudaranya. Misalkan kita menirukan bagaimana cara ngomongnya, dengan nada-nada meremehkan, dengan nada-nada istihza memperolok-olok, atau kita menunjukkan cara jalannya dengan tujuan memperolok-olok, maka itu termasuk ghibah. Ya. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah senantiasa memperhatikan nasibnya bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang bangkrut Sebutkan oleh Nabi siapa itu orang yang bangkrut Sahabat menyebutkan, menjawab orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, punya, tidak punya dinar. Tapi beliau mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang membawa puasanya, membawa solatnya. Tapi dia wasyata mahada wa malahada mencaci maki, makan harta orang. Kemudian tidak dikembalikan, mencaci maki, tidak minta maaf. Karena apa? Karena mulutnya keluar dari kata-katanya mencaci maki orang lain. Kemudian kejelekan atau kebaikan orang yang mencaci maki dan makan harta orang lain tadi dengan tidak halal, tidak hak diberikan kepada orang yang didolimi, yang dicaci maki, dimakan hartanya. Lalu setelah habis kebaikannya masih belum cukup kejelekan orang yang dicaci maki, kejelekan orang yang dimakan hartanya kemudian diberikan kepada orang tersebut. Wal billah. Itulah orang yang bangkrut membawa kebaikan namun di hadapan Allah yang ia dapatkan adalah kejelekan-kejelekan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau Mi'raj dari Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarum min nuhas yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya Jibril qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi aradihim rawahu Abu Dawud dan hadisnya hasan Dihasan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami mengatakan sallallahu alaihi wasallam ketika aku mi'raj aku bertemu dengan satu kaum yang memiliki kuku dari besi atau dari perunggu dia mencakar mukanya dan mencakar dadanya dengan dengan kuku-kukunya tersebut lalu aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka ya Jibril merekalah orang-orang yang makan daging manusia dan merekalah orang-orang yang mengoyak-ngoyak harga diri manusia. Ya'kuluna luhuman menas di sini maksudnya adalah bukan makan daging yang sebenarnya, akan tetapi mereka adalah makan harga diri saudaranya, yaitu orang-orang yang suka membicarakan saudaranya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang-orang yang membicarakan tentang orang lain lalu beliau memanggil orang tersebut ketika ada seorang sahabat yaitu Maiz yang minta dirajam kepada Rasulullah karena dia telah berbuat zina lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pembicaraannya, kemudian dua orang tersebut yang membicarakan dipanggil, Aina Fulan wa Fulan, mana Fulan dan Fulan. Ya. Maka dikatakan kepada orang tersebut, Inzila fakula min hadal himar, turunlah dan makan bangkai himar ini. Lalu orang tersebut mengatakan, Ghafarallahu laka ya Rasulullah, wa hal yu'kalu hadha? Semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Apakah daging himar dimakan? Ya. Maka beliau mengatakan, Fama naltumma min akhiki ma anifan asyadu aklan minhu waladhi nafsi biyadih innahul an lafi anharil jannah yanghamisu fiha. Rawa Abu Dawud wal Baihaqi. Sungguh apa yang kamu ucapkan dari saudaramu tadi lebih berat dan lebih payah daripada engkau makan daging himar, bangkai daging himar atau daging keledai itu. Ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seseorang membicarakan kejelekan orang lain disuruh makan bangkai daging keledai dan makan daging keledai lebih baik daripada membicarakan tentang saudaranya. Ini menunjukkan saudaraku bahwa orang yang ribah ini membicarakan tentang saudaranya merupakan perkara yang sangat besar. Merupakan perkara yang di, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha Allah tawabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah perbuatan dosa. Janganlah kalian saling mengintai, dan janganlah kalian saling riba satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang di antara kalian mau makan daging saudaranya, bangkai daging saudaranya, maka kalian akan membencinya. Oleh karena itu takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha menerima tobat dan maha pengasih. Ikhwan Fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pendengar roja dimanapun anda berada, orang yang membiarkan lisannya liar, membiarkan lisannya merambah kepada perkara yang diharamkan Allah, membicarakan kejelekan orang lain, mengadu domba saudaranya satu dengan yang lain, nanamimah, maka ketahuilah ya, ketahuilah ancaman Allah Subhanahu wa taala bahwa orang tersebut lebih baik makan daging himar kata Nabi. Daging himar, bangkai daging himar, daging keledai daripada dia harus membicarakan tentang saudaranya. Ya. Allah membandingkan orang yang membicarakan kejelekan saudaranya seperti orang yang makan daging manusia, bangkai daging saudaranya. Tentu saja kita tidak akan mau. Namun kalau kita lihat ketika kita asik membicarakan tentang saudara kita, tentang kejelekannya dan yang lainnya, maka kita seakan lupa bahwa itu merupakan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang ketika orang lain membicarakan tentang kejelekannya? Ya. Al-Imam Amnawawi mengatakan, ketahuilah, hendaklah ketika orang mendengarkan seorang membicarakan tentang saudaranya muslim, dia harus menolaknya dan berikan peringatan kepadanya. Ya. Apabila tidak bisa memberikan peringatan kepadanya dengan perkataan, maka berikan dengan dengan tangan apabila dia tidak bisa dengan dengan tangannya dan juga dengan lisannya, maka tinggalkan majelis itu. Ya. Terutama ketika dia mendengar ribah tentang seorang syekh, ya, seorang guru dan orang-orang yang memiliki keutamaan dan kebaikan, maka jauh lebih perhatian kalau dia harus meninggalkan pembicaraan itu. Demikian perkataan Imam Nawawi. Hmm. Jadi kalau kita mendengar saudara kita membicarakan kejelekan saudaranya, maka kasih tahu. Berhentilah dari pembicaraan itu. Kalau nggak bisa kasih isyarat, maka tinggalkanlah. Ya. Maka kita harus meninggalkan orang yang membicarakan kejelekan orang itu. Meskipun di dalam pembahasan masalah ghibah ini, nanti kita akan bicarakan apa ghibah yang boleh. Jadi ada ghibah yang boleh. Ya. Namun sebelum kita membicarakan ghibah yang boleh, maka hukum ghibah pada asalnya itu adalah tidak boleh. Ya. Pada asalnya hukum ghibah adalah tidak boleh. Ya. Dan di antara penyebab mengapa orang bisa berbuat ghibah, di antaranya adalah pertama orang tersebut ingin membela dirinya, ya. ingin membela dirinya, dan ingin menjatuhkan orang yang digibah yang kedua adalah karena ada dengki dan rasa benci kepada orang yang digibah. Yang ketiga adalah keinginannya untuk mengangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Dengan mengatakan si fulan jahil, si fulan lemah, ya, dan seterusnya. Kemudian penyebab lainnya adalah karena dia duduk-duduk dengan orang-orang yang memiliki kedudukan misalnya, kemudian dia ingin mengangkat dirinya, ya, ingin mendapatkan pujian dari orang itu, kadang-kadang dia duduk bersama orang yang punya harta, punya jabatan, punya pangkat, ya. Kemudian dia ingin menampakkan dirinya, lalu ingin menjatuhkan orang lain, menampakkan dirinya agar dia mendapatkan kedudukan di depan orang itu, meskipun harus menggugurkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penyebab berikutnya adalah entah dia ini ingin menampakkan keheranannya kepada orang-orang yang berbuat berbuat salah, berbuat maksiat. Seperti dia mengatakan, sungguh aneh orang ini melakukan kesalahan, padahal dia orang berakal. Ya, wahwa akil, atau kabir atau alim atau irdalik ya dia padahal orang berakal orang besar orang punya ilmu kok bisa berbicara seperti itu nah ini ini diantara penyebab-penyebab orang bisa menghibah orang atau dia tujuannya adalah meistihza kepada orang lain yaitu memperolok-olok kepada orang lain dan lain sebagainya hasad, dengki dan lain sebagainya sehingga mendorong dia untuk melakukan riba, Ya. Atau juga hanya sekedar bermain-main. Ya. Hanya sekedar bermain-main sehingga tertawa. Maka ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia hanya sekedar main-main, ya, hanya sekedar tertawa, maka ketahuilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi Wailun lilladhi yuhaddisu bil hadis liyadhak bihil qawmu fayakzib wailun lahu wailun lahu. Celakalah bagi orang-orang yang membicarakan suatu pembicaraan dengan tujuan dengan pembicaraan itu agar orang-orang ketawa. Kemudian dia berdusta, maka ketahuilah celakalah dia, celakalah dia. Ya. Mungkin juga kayak lawakan-lawakan di sini juga masuk karena dia berkata dusta ya, agar orang lain ketawa. Maka di sini kalau kita mengatakan sesuatu ya dengan berdusta agar orang lain ketawa, apalagi di sini berdustanya tentang orang lain. Ya. Mendusta, memberustakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain padahal tidak ada di situ tujuannya ketawa, maka di sini berapa dosa yang harus kita terima kalau kita mengerjakannya. Wal iyadzubillah. Ya. Kemudian bagaimana kita mengobati ribah ini? Bagaimana kita mengobati ribah? Ya. Yang pertama adalah ketahuilah bagaimana seorang bisa mengobati riba ini. Ya. Pertama perhatikan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang uh, apa namanya akibat dari orang-orang yang melakukan ghibah atau membicarakan atau mengerjakan ghibah. Ya, sebagaimana ayat tadi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian makan bangkai daging saudaramu maka tidak akan mau. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, Innar rajula Innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha finnar ab'adu minal abdu minal masyriq wal maghrib. Rawahul Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah. Sesungguhnya seorang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak jelas dalamnya dan menjerumuskannya ke dalam api neraka yang jauhnya seperti barat dan timur. Hmm. Kemudian yang kedua, bagaimana mengobati riba ini? Hendalah dia melihat apa yang menjadi sebab dia melakukan riba. Ya. Sebab kalau dia tahu fa inna ilajal ila ilajal inna ma yatimmu biqad isababiha al mustamiddah minhu. Karena sesungguhnya obat dari sebuah penyakit sebuah penyakit adalah ya akan sempurna kalau dia mengetahui sebab yang bisa menjadikan sebab ia bersandar kepadanya. Maka apabila sebab riba adalah suatu kebencian kepadanya, maka katakanlah bahwa aku takut kepada Allah apabila rasa benciku ini berada pada diriku kepada saudaraku. Ya. Dan apabila dia mengetahui bahwa sebab ghibahnya dia adalah rasa iri dengki, maka ketahuilah ya, kalau dia pun dengki kepada saudaranya, iri kepada saudaranya itu tidak akan bisa membuat atau mengubah keadaan. Ya. Ingatlah bahwa Nabi SAW bersabda, Ma aswaba kalam yakun liyuhti'ak, wa ma akhto'a kalam yakun liyusibak. Apa yang akan menimpamu tidak akan pernah melesat Dan apa yang akan meleset darimu tidak akan pernah menimpamu. Sehingga kenapa dia harus dengki, iri kepada kepada saudaranya. Sebagaimana penyair juga mengatakan sering kami sampaikan, ala kulli ma dhallali hasida atadri ala man asa'tal al-adaba asa'ta 'ala Allah fi hukmihi annaka lam tarda li ma wahaba fa akhzaka rabbi bi an zadani wa sadda alayka wujuhat talaba ketahuilah Nah, katakanlah kenapa engkau menjadi dengki kepadaku. Tahukah engkau kepada siapa engkau berbuat jelek? Ketahuilah bahwa engkau telah berbuat jelek kepada Allah karena engkau tidak ridho dengan apa yang diberikan Allah kepadaku. Ya. Dan Allah menambahkan kehinaan kepadamu dengan menambahkan nikmatnya kepadaku dan menghalangi apa yang kamu inginkan dari wujud tolaba yang kamu inginkan. Maka katalah saudaraku, Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan, orang yang dengki kepada saudaranya, maka dia sama halnya telah mengatakan kepada Allah bahwa Allah memberikan sesuatu kepada orang yang tidak berhak diberi. Seperti itu. Ya. Sekarang bagaimana caranya orang bertaubat dari ghibah. Ya. Dr. Al-Qahtani mengatakan wa tariqut taubah binisbat liman irtabal muslimin huwa an yatahallalahu wa yatluba minhu al-afwa idza amina al-fitnah. Cara bertobat bagi orang yang meribah kaum muslimin hendaklah dia minta halalnya. Yaitu maksudnya di sini agar orang itu bisa memaafkannya, minta maaf kepada orang tersebut. Ini dilakukan apabila aminan fitnah, ya, aman dari fitnah. Maksudnya apabila kita minta maaf, kemudian kita yakin orang itu bisa memberikan maaf, maka kita minta maaf. Tapi apabila orang yang diminta maaf itu sekiranya dia akan justru lebih parah keadaannya, bisa marah kepada kita, ya, maka kita tidak perlu minta maaf kepadanya, ya. Karena kalau kita minta maaf, justru malah keadaan tambah parah, ya. Dan itu bisa terjadi seperti itu, maka bisa dilakukan dengan cara apa? Dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis-majelis orang lain, ya. Kemudian kita juga mintakan ampun kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Yang pertama adalah kalau mungkin kita minta maaf kepada orang itu minta maaf. Kalau tidak mungkin, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan orang lain, ya. Kemudian kita mencabut kata-kata jelek kita tentang orang itu, ya. Dan kita mintakan kepada orang itu ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang terakhir, masalah riba ini. Ada sesuatu yang boleh tentang riba ini. Ya. Misalkan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya, beliau mengatakan, di antara yang boleh adalah orang yang didolimi. Ya, orang yang didolimi. Maka boleh, boleh bagi orang yang didolimi ya, untuk mengajukan kepada sultan atau kodi atau hakim kemudian menyebutkan kejelekan orang-orang yang mendolimi tadi. Gitu. Yang kedua adalah kita minta fatwa seperti dua orang ya yang berselisih kemudian dia minta fatwa kepada seorang alim maka boleh dia membicarakan kejelekannya. Seperti istrinya Abu Sofyan. Ya. Ketika suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya dan kepada anaknya dengan baik, maka boleh mengatakan tentang kejelekan suaminya tersebut. Eh, mengatakan Hindun bahwa Abu Sofyan adalah rojulun sahih, yaitu seorang yang bakhil, tidak memberikan nafkah dengan baik kepada anak istrinya. Maka ini diper diperbolehkan dengan tujuan minta jalan keluar kepada seorang hakim atau seorang alim. Ya. Kemudian di antara yang boleh adalah uh, membicarakan tentang ahlul bidah, kejelekan ahlul bidah. Maka kita boleh membicarakan tentang kejelekan ahlul bidah. Ya. Karena apa? Karena kejelekan ahlu bid'ah ini akan membawa dampak kepada orang lain. Hmm. hmm. Atau juga kita memberikan peringatan ya kepada kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan orang tersebut ya. Dan ini dilakukan oleh para ahli hadis ketika membicarakan tentang jarh wa ta'dil ya. Di mana mereka membicarakan fulan kadib, ya fulan begini dan begini ini menunjukkan bahwa bolehnya membicarakan ya bagi ahlu hadis meskipun di sini disebutkan harus ada warok ya harus ada uh, kehati-hatian dalam masalah hal tersebut ya juga boleh membicarakan ahlul bid'ah yang kami sebutkan tadi karena kejelekan mereka akan berdampak kepada kaum muslimin kemudian juga boleh ya membicarakan orang yang menampakkan kejahatannya atau bid'ahnya, maka boleh kita menyebutkannya di sini. Dan selanjutnya boleh kita menyebutkan menjelekan orang lain kalau memang orang tersebut ya mendapatkan julukan seperti itu, yang terkenal dengan julukannya seperti itu, ya. Seperti misalkan orang buta disebutkan al-a'ma, seorang dia orang buta ya atau orang bisu atau orang tuli si tuli dan si bisu kalau memang dia terkenal dengan sebutannya seperti itu ya dan dia tentu saja kalau sudah terkenal dengan sebutan seperti itu biasanya dia juga ketika dipanggil dengan istilah dengan nama-nama itu dia tidak akan marah ya tapi kalau tidak ridho orang dipanggil dengan itu maka jangan kita menyebutkannya demikian ikhwan fiddin rahimakumullah pendengar radio roja dimanapun anda berada ya kita berbicara tentang fudulul kalam, tentang berlebihan dalam berbicara, karena orang yang banyak bicara maka akan banyak kesalahannya. Ya. Orang yang banyak bicara maka akan banyak kesalahannya, sebagaimana dikatakan oleh uh, Ibnu Umar. Ya. Barang siapa yang banyak bicara maka akan banyak terjerumus kepada kesalahannya. Sehingga di sini bukan nggak boleh kita berbicara. Orang diam dari kebenaran disebut dengan setan yang bisu, dan orang bicara dengan kebatilan disebut dengan syaitan yang yang berbicara. Maka kita lihat ya sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka hendaklah dia diam dan jangan sampai terjerumus kepada perkara yang bisa mendatangkan laknat Allah subhanallah kepada kita seperti kita ghibah namimah Al Hasan Al Basri mengatakan man malakah namma alaik barang siapa yang mengadu domba untukmu maka dia telah mengadu dombamu demikian uh, ikhwan fiddin pendengar radio di dimanapun anda berada demikian sampai di sini mari kita uh, kalau ada yang ditanyakan maka kami persilahkan Nah, demikian di Islam sesi materi dari pembahasan Tazkiyatun Nufus bersama Ustaz Mahfud LC Hafidhullah dan saatnya bagi kita untuk membuka sesi tanya jawab. Taib kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak dari mana? Dari Cakung Pak Abu Rizal. Pak Abu Rizal, tafadhol silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak. Begini Ustaz. Iya, iya. E, dalam hidup bertetangga antara iya. yang satu dengan yang lain itu saling berdagang, membuka warung gitu Ustaz. Iya. Nah, yang e, salah satunya ini nggak mau kalau yang satu ini maju, akhirnya dia e, ada rasa unsur iri, dengki ya. terhadap salah satunya itu. Iya. Hmm. Bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, itu iya. dagang iya. bersebelahan gitu Ustaz. Iya, Jadi iya, iya menimbulkan iya, iya. ada semacam konflik iya, maupun Ya gitu. Assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya ketahuilah Bapak sekalian ya orang yang dengki itu ada berapa keadaan. Yang pertama pernah kami sampaikan adalah orang yang dengki kepada saudaranya, kemudian dia ingin dengki itu adalah orang yang ingin so nikmat yang ada pada saudaranya tercabut ya dan pindah kepada dirinya. Ya, ini yang pertama. Jelas ini juga merupakan sifat yang jelek. Ya. Yang kedua orang dengki tapi tidak ingin pindah kepada dirinya, pokoknya orang itu nikmatnya hilang. Nah ini lebih parah daripada yang pertama, ya. Sebab yang yang yang pertama masih masih masih tobiat manusia dengki tapi ingin pindah kepada dirinya nikmatnya itu. Masih masih lebih mendingan. Yang kedua orang yang tidak ingin nikmatnya uh, pindah pada dirinya asalkan nikmatnya hilang, dia lebih parah. Yang ketiga adalah orang yang ada rasa dengki pada dirinya dan dia mencoba untuk me mencoba mengapa namanya menghalanginya dan dia minta ampun kepada Allah dan dia orang yang tanda-tanda orang beriman. Oleh karena itu kalau terjadi seperti itu maka lebih baik ya agar supaya apa namanya tidak terjadi hal yang tidak tidak inginkan barangkali usaha yang lain yang sekiranya tidak ber apa namanya Eh, berhadapan dengan tetangganya karena tetangga ini juga harus dimuliakan iya. ya maka na yu'minu billahi wa akhir falyukrim jarahu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tetangganya apa yang enggak disayat tetangga maka jangan sampai kita kerjakan karena orang yang kata Nabi tidak beriman seseorang tidak beriman seorang yaitu yang tidak pernah aman dari apa namanya perbuatan tetangganya demikian Allah alam. Nah, terima kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu. Uh, maaf sebelumnya. Hmm. Saya punya tetangga. Iya. Uh, dia selalu membicarakan kesalahan saya gitu kadang-kadang. Saya juga nggak tahu salah saya itu apa. Tapi terus saya klarifikasi kepada tetangga lain, boleh nggak saya membicarakan dia, Pak? Iya, hmm, iya. iya. Jadi ya. setiap hmm. misalkan setiap langkah tuh kayaknya saya dibicarakan lagi, dibicarakan hmm. lagi. Ya, Tapi dia baik pada saya. Nah, gitu. iya. Hmm. Iya. Iya, cukup Terima ya. kasih, ya. Iya. Nah. nah ini kita kan melihat dohirnya. Ibu tadi mengatakan dia baik kepada saya. Iya. Itu dohirnya baik. Maka kita jangan bersangka yang yang buruk. Iya kumbodon fa fa innadul agdabul hadis. Hati-hati dengan persangkaan karena persangkaan termasuk sedusta pembicaraan. Maka kalau memang tidak enak ya, jangan kepada orang lain untuk tabayun kepada dia langsung ya dan dengan cara yang baik. Iya. Sebab iya. apa? Dicontohkan Nabi SAW ya ketika beliau beriktikaf, kemudian Sofiah datang kepada beliau ya. Kemudian ada dua orang ansor yang lewat di depannya. Nah, khawatir Nabi timbul fitnah ya maka apa yang beliau lakukan beliau panggil kedua itu sebutan ini Sofia hmm. nah, dari hadis ini uh, para ulama mengambil istinbat hukum di antara adalah uh, boleh kita agar supaya tidak timbul sesuatu yang mencurigakan ya tidak sesuatu yang tidak enak, maka kita langsung menanyakan kepada orang tersebut atau menjelaskan kepada orang tersebut. Maka jangan bertanya pada orang lain. Hmm. Kalau kita salah, maka bisa diadu domba pada bagi apa oleh orang lain. Tapi kita datang kepadanya dengan baik-baik, insya Allah akan clear dan jangan dengan cara yang seakan-akan kita mau berantem atau atau kita mau membela diri tapi tabayun demikian hmm, bu ya. Nah, baik, kita angkat kembali di penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, iya, saya ya, ya, Ini tipe orang yang mudah marah. ya. Dan kalau saya sudah marah, saya susah mengendalikan lisan saya. ya. Saya jadi berpikir apa saya harus dirukiah ya Ustaz? <laughs> Sebab ya. di dalam diri saya saya merasa ada yang mendorong saya untuk marah dan berkata kasar. Iya. Ah, yang mau saya tanyakan Ustaz, apakah saya tetap berdosa sementara saya hanya menerima watak dan karakter seperti itu yang hmm. Allah telah berikan terhadap saya. Hmm. Padahal saya tidak mau seperti itu loh Ustaz. So, ya, terima ya, kasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nah ini tentu saja merupakan apa namanya Eh, kesadaran dari ibu bahwa ibu merasakan itu tidak mengenakan Nah, iya, itulah yeah. orang beriman ya. Mm -hmm. Ketika dia melakukan kebaikan senang, ketika dia mau kejelekan nggak senang. Man sarathu hasaratuhu wa sa'atuhu fa huwa mu'min. Berapa yang senang karena dia berbuat baik dan dia gak suka ketika berbuat jelek, dia tuh tanda keimanan pada hmm, orang itu. Hmm, hmm. Maka ini menunjukkan uh, kebaikan dan bisa dengan cara apa? Ibu kalau pas marah berdiri, ibu duduk. Kalau pas lagi marah duduk, ibu berbaring ya. Ibu pergi ambil wudhu, baca ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan berlindung pada syaitan karena syaitan menjadi majorat dam. Syaitan itu berjalan pada manusia dengan melalui aliran, aliran darah. Maka bisa dihapus dengan dengan wudhu ya. Hmm. Usahakan hmm. seperti itu. Nah, Taib, kita angkat satu penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak dari mana? dari Batam, Pak. Dari Batam, hmm. Masya Allah Batam. jauh ya. Silakan ya. Bapak dengan Pak, tentang hibah. Iya, Pak. Jadi ya. saya di Milan di Milis gitu. Iya. Iya. Ceritakan jadi ya kebetulan apa kawan lama gitu. Iya, iya. Nah, <clears throat> saya, <clears throat> dibahas di situ ya saya cerita tentang dia gitu. Saya iya. kenal dia tuh gini-gini. Ya. Terus dulu saya sama bu guru tuh begini Nah, bu gurunya saya sebut juga. Ya. Tapi setahu rupanya udah meninggal bu gurunya. Ya, ya, ya. Nah, ini saya harus bagaimana nih? Apakah nah. itu hibah atau bagaimana? Cerita ya. sih cerita enggak ya lucuan-lucuan aja gitu. Iya. Ya, ya. Nah, Di antara teman itu Pak ya, milis ya. antar teman. Jadi kan hmm. dia bilang kau masih kenal si ini enggak? Hmm. Oh, masih kenal ini nih. Nah, gini-gini di apa di email lebih. Iya, iya. iya, iya nah, terakhir baru tahu kalau guru saya itu udah meninggal. Iya, iya. Baik, cukup ya. Nah, ya. Iya. terima kasih Bapak. Nah. Ya. Ya memang Salam. Memang apa secara umum ribah tidak boleh meskipun dengan hanya menulis. Hmm. Maka dengan dengan ar-ramz, al-hamz, wal kitabah, wal isyarah, wal ima itu semua dengan isyarah, dengan kitabah, dengan ngomong itu semua masuk pada ribah. Lebih-lebih kepada orang sudah meninggal. Nabi SAW bersabda, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taq'u fihi." Apabila meninggal saudaramu, maka tinggalkan, jangan bicarakan apa-apa. Wala taqwa'u fihi, jangan bicarakan kejelekannya. Demikian Nabi SAW bersabda dan hadisnya sahih. Dan apabila sudah terjadi seperti itu dan kita menyadari kesalahannya, maka kita mohonkan ampun untuknya. Mohonkan ampun untuk orang yang meninggal itu. Demikian, Pak. Allahu a'lam. Baik. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya dari hmm. saudari Dian di Kemayoran. Ustadz, apakah ada doa atau zikir tertentu agar lisan kita terjaga dari perkataan yang sia-sia atau sendagoro yang tidak bermanfaat atau berkata kasar Ustaz? Iya. Tentu saja uh, zikir merupakan uh, ibadah yang sangat agung ya untuk untuk lisan kita Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikirlah kepada Allah karena itu bisa membuat hati tenang. Kemudian untuk zikir-zikir khusus yang yang bisa ke sana Allahu alam tapi kita ketahui sebagaimana Nabi juga sallallahu sabda, eh, "Matsalul ladzi yakurabba wal ladzi la yakurabbah matul hayy wal mayyit." Permisalan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang enggak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Nah maka kalau kita biarkan lisan kita seperti yang tadi kita biarkan lisan kita ngomongin orang lain terus terus terus menerus maka seakan-akan menjadi kebiasaan maka tinggalkan itu semua mendingan kita membaca subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahiladzim ringan di lisan berat di timbangan disukai Allah subhanahu wa taala hmm. subhanallah bihamdi subhanallahiladzim sambil goreng juga demikian ya yeah. sambil ini dalam setiap aktivitas, setiap aktivitas ya. kita hmm. kecuali di kamar mandi di kamar kecil oh, yeah, yeah. baru itu kita tinggalkan ya. hmm. ya oleh karena itu ketika bersama teman ketika dia riba orang oh, jangan ini riba. Biasakan seperti itu. Beranikan moral kita untuk untuk bicara kepada teman, jangan ini riba. Jangan ini riba, ya. Hmm. Kecuali pada hal-hal tertentu yang saya yang kami sebutkan tadi. Yeah. Sekarang misalkan nggak bisa bedakan mana yang boleh riba yang boleh dan yang nggak boleh, belum jelas. Maka kembali kepada hukum asalnya, ya. Yeah. Al aslu bakau makan ala makan. Yang asal pada asalnya yaitu tidak boleh untuk kita bicarakan hmm. sampai jelas bahwa ini boleh. Yeah. Cari keterangan itu. Hmm. Allah alam. Taib dari pertanyaan Umu Nisa kembali ke di hmm. Kebayoran, Ustaz apakah um, curhat ya kepada suami atau ibu tentang masalah-masalah kita dengan orang lain itu uh, bisa terkategorikan dalam ghibah Ustaz? Iya, iya. Ya, sebagaimana tadi disebutkan, kalau kita memusyawarahkan sesuatu, musyawarah sesuatu, ya, dan itu harus disebutkan kecuali tidak bisa kecuali dengan itu untuk cari jalan keluarnya, hmm. maka insya Allah ini diperbolehkan, ya, untuk cari jalan keluarnya, nah, ya ini. Nah, taib kita angkat kembali di penelpon 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, iya, ya, silakan dari mana Pak? saya Bagus dari Bitung. Ustaz. Silakan ya, Pak Bagus. Pak. Iya, saya tertarik sekali dengan masalah gibah ini Iya. Ya ini kebetulan saya hidup di lingkungan perumahan. Iya. Yang mungkin ya tidak semuanya mas, uh, menggunakan manhaj salafi. Ya, iya. Iya. Ya, Uh, jadi mereka istilahnya kadang-kadang mengganggu kita seperti malam misalnya jam-jam kita istirahat jam 12 iya, iya, iya, mereka berbuat gaduh yeah, iya. lalu saya mengadukan itu ke pihak uh, eh, RT gitu yeah, ya, yeah, iya, iya. yeah. langsung. Hmm. Apakah itu termasuk gibah dan yeah, iya. apakah yeah. Hmm. perbuatan itu salah? Karena waktu yeah, yeah, yeah. itu saya hanya berpikir bila saya menegur langsung, yeah. takutnya saya Akibatnya, tidak mampu menahan emosi, yeah, yeah, yeah, akhirnya terjadi iya, hal iya. yang kita tidak inginkan. Nah, gitu iya, itu saja. Ya, iya. terima kasih Pak iya, wabarakatuh. Tidak, itu tidak termasuk riba Karena bagi orang yang menunjukkan perbuatan jeleknya secara umum ya dan itu bisa merugikan orang lain, maka itu membicarakan dia apalagi melaporkan kepada berwenang itu adalah cara yang paling tepat dan itulah sudah Bapak lakukan tindakan yang yang tepat yeah. Hmm. memberikan memberitahukan kepada yang yang berwenang itu insya Allah tidak termasuk riba. Hmm, nah, yeah. kita angkat kembali di penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan ibu, silakan. Iya. Maaf Ustaz, saya dulu yeah. waktu kerja itu kan apa ngambil or, apa itu uang hmm. itu punya majikan gitu. Iya. Terus sekarang beliau udah meninggal gitu. Hmm, iya. Terus iya, iya. karena caranya minta maaf kan nggak bisa ya. Iya, iya, iya. iya. Terus mengembalikannya kemana itu gitu. Iya. Nah, uh, cukup Ibu ya. ya nah, pertama kasih. saya kasih tahu Ibu jangan ya karena umum ya. Kalau mm, membicarakan kejelekan diri jangan diumum ya Iya. Artinya itu simpan dengan pakai sikuh lain, pakai bentuk lain mungkin ada orang ngambil gini. Ya, iya. Ya, karena apa? Karena apa yang kita lakukan tidak boleh kita ngomong terang-terangan seperti hmm. itu. Hmm, ya. Hmm. Karena apa? Karena Nabi bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Setiap umatku diampuni kecuali orang yang menampak-nampakkan. Ya. Namun kasus ini kalau terjadi pada siapa saja, maka kalau kita mengambil barang orang, ya, maka harus dikembalikan. Kalau ada ahli warisnya, kembali pada ahli warisnya. Kalau tidak, sodakohkan kalau iya. tidak sodakohkan mm -hmm. Taib. Gitu. Hmm. Kita angkat kembali di penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan Pak dari mana? Dari Sam Tebet. Pak Sam Tebet yeah. silakan. Yeah. Iya. Uh, Ustaz, yeah. Ana waktu di bulan Ramadan uh, bilang sama teman Ana uh, setiap setiap ikhwan uh, Ana bilang gini, uh, ini imam yang ini si fulan ini Eh, bacanya terlalu cepat. Yeah. Jangan sholat di sini. Itu gimana? Itu apakah dibenarkan apa tidak? Hmm. Nah. Iya, iya. Waalaikumsalam Ya, terlalu cepat di sini apa maksudnya? Apakah hmm. terlalu cepat dalam pandangan kita ya dan artinya itu masih mak kalau masih terlalu cepat bacaannya, kemudian masih pas tajwidnya, kemudian pas bacaannya, tidak mengurangi hukum-hukumnya, yeah. ya nggak ada masalah di hmm. situ. Mm. Kemudian juga tumak nina dalam sholat, rukun-rukun sholat dikerjakan. Tapi kalau sudah rukun sholat ada yang dihilangkan seperti tumak nina dihilangkan, maka kita jangan sholat di belakangnya. Karena apa? Karena eh, tumak nina merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Kalau rukun itu hilang satu, maka bisa batal sholatnya. Kalau sholat batal ya sudah nggak bisa diteruskan. Demikian. Allah alam. Baik, selanjutnya kita angkat di line penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya ingin bertanya Ustaz, yeah. Iya. uh, sejauh mana ketaatan seorang istri kepada suami yang tidak tak beribadah dan suka ngomong kasar dan jorok itu itu di, di, diucapkan di depan anak atau hmm. istri. Dan uh, sejauh mana pula istri mengingatkan suami yang saya rasa udah capek untuk mengingatkan dia misalkan dia mau sholat ketika suatu saat dia kecewa dengan istri dia tinggalkan gitu jadi ketergantungan maunya istrinya lurus terus baru dia uh, sedikit mau menjalankan ibadah itu saja tolong Ustaz jelaskan terima nah. kasih assalamualaikum Waalaikumsalam ya ya ya Ya memang kalau kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la kuntu amiran ahadan an yasjuda ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha hadisnya sahih aku, kalau aku disuruh memerintah seorang untuk sujud pada seorang aku aku suruh wanita untuk sujud pada suaminya tapi kapan itu ini nggak nggak boleh sujud ya karena nabi memang nggak nggak disuruh untuk orang lain, sujud pada orang lain. Tapi taat pada suami itu mutlak harus ya. Kapan? Kalau itu hal yang baik. La taat li makhlukin fi ma'siyati khalid Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau suami ya berbuat salah sampai tidak meninggalkan meninggalkan sampai meninggalkan salat, ini memang perbuatan yang sangat yang sangat menyedihkan ya dan kalau memang masih bersama ya segera apa namanya diberikan nasihat yang baik didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab ya terlepas dari perbedaan ulama ada yang mengatakan meninggalkan sholat itu berat hukumnya, ada yang mengatakan kafir, ya, dan ada ulama ada yang tidak mengatakan kafir, ya. kecuali dia meninggalkan sholat dengan mengatakan tidak apa-apa. Ya. Bainal bainar rojul, wa bainal syirki wal kufri tarkus kusola Perbedaan orang mukmin ya orang laki-laki beriman dengan orang musyrik atau orang kafir adalah meninggalkan sholat. Nah, ini perlu perlu diberikan beritahukan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat itu ya hmm. sejauh mana untuk berikan nasihat ya kita hanya menyampaikan ibu sebagai istri hanya menyampaikan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa taala selebihnya Allah memberikan hidayah taufik sementara kita menyampaikan hidayah tul irsyad hanya menyampaikan hidayah yang penyampaian saja adapun dia mau ikuti silakan kalau tidak ya silahkan Allah Ta'ala yang memberikan hidayah. Inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya. Nah. Baik, kita angkat kembali di penelpon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya Dewi dari Cibinong. Iya, silakan. Ini saya mau nanya ya. Saya kan nggak ada masalah, tapi saya marahin gitu. Iya, iya. Uh, uh, tapi kan orang ada masalah di masa dimarahin saya jadi kesal gitu. Iya iya. Ya makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Iya. Ya ini namanya diuji, ya diuji iya. kesabaran kita diuji. <laughs> Iya. ya. Dan orang yang sabar, ya kalau dia misalkan mengharap pahala dari Allah maka besar besar pahalanya. Ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kami sampaikan hadis ini mana qasamalu min sadaqah ولا زاد الله عبدا بأحف إلا عزا ومن تواضع لله رفعه رواه مسلم Barang siapa Eh, tidaklah akan berkurang harta itu karena sodako dan Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba karena rasa pemaafnya kecuali akan ditambahkan kemuliaan dan barang siapa yang berendah hati karena Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya maka kalau kita nggak salah dimarahin nggak ini dimarahin kalau kita bisa bersabar hmm. ya kita mendapat pahala hmm. tapi kalau kita bisa ngomong untuk memberikan penjelasan itu nggak ada masalah ya hmm. karena la yuhibbullah al jahrobisu illa mandulim Allah tidak suka kita menampakkan kejelekan kecuali orang yang zalimi. Nah ini ini boleh kita memberikan penjelasan dan seterusnya. Tapi kalau kita bisa bersabar mengharap pahala dari Allah, maka kita akan ditambahkan kemuliaan oleh hmm. Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik. Kita angkat kembali di panel penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Iya, Pak. Iya, boleh, boleh. Saya tuh mau apa ngerasain Ustad, Mau apa pak? Bilangin Ustad, Oh iya. iya. ustad kan begini, Ustad tuh banyak utang. iya iya iya. Setelah itu ada musola mau maki dia. Ah, Terus uh, dia iya. bilang sama pengurus, ngapain pakai Ustad itu? Ustad itu kan banyak ini ini ini. Iya <laughs> iya iya. Sampai iya, iya. sekarang pun banyak belum bayar lah. Saya nah, ah, iya, termasuk iya. apa nih Hmm. dosa nggak ngasih tahu kita? Iya, nah, iya. Gitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah sekarang kita lihat dulu apakah dia <laughs> hutang itu memang sengaja nggak bayar atau gimana iya, gitu ya. Iya. kalau, memang dia ya. eh, eh, karena eh, banyak faktor mungkin dia hutang karena dia perlu. Tapi kalau dia nggak mau bayar padahal mampu bayar ya dia matul ghani zulmun kata hmm. Nabi. Orang hmm. yang punya hutang bisa bayar nggak bayar itu kedoliman. Nah ini. Nah kalau memang dia sengaja main hutang sana kemari dalam rangka untuk menjerumuskan orang ya dan memang punya hobi seperti itu lalu dia mau berdakwah ya barangkali ya nggak nggak nggak salah bapak bicara begitu iya, ya. Mm-hmm. Tapi kalau memang hutang tuh ya memang punyanya manusia meskipun hutang tuh nggak baik ya. Tapi itu sudah tabiatnya manusia dan boleh ya hukumnya boleh ya. Seandainya dia hutang wajar dan dia mau bayar, ya bapak katanya itu juga jangan gitu. Tidak boleh hmm. bicara begitu. Ya Allah hmm. nah. alam so. Nah. Tapi kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari uh, Bapak Astofa di Bogor. Ustadz Barakallahu Fik, bagaimanakah hukum Fikir jika kita membicarakan uh, rumah tangga seseorang uh, kepada istri kita tanpa menyebutkan namanya, tapi untuk uh, kita ambil ibro atau pelajarannya Ustaz? Hmm, iya. Bagaimana, boleh nggak Ustaz? Iya, iya. Ya insya Allah kalau kita tidak menyebutkan namanya untuk mengambil ibrah, insya Allah ya, tidak apa-apa di sini gitu kita mengambil pelajaran dari itu karena apa namanya e, kita mengambil pelajaran dari kejadian seperti itu. Cuman kita tidak perlu memberikan menyebutkan nama dan memberikan isyarat sehingga tahu siapa namanya, siapa yang dimaksud orang itu. Ini insya Allah nggak ada masalah. Taib. Kemudian dari Pak Giono di Cibubur, Ustadz eh, sebagai seorang supir taksi, apakah saya ikut berdosa bila mengantarkan penumpang ke tempat maksiat Ustaz? Iya iya iya. Kalau memang kita sudah tahu seperti itu, Pak, ya. Kita tahu seperti itu dan ternyata memang kita bisa milih mana yang berbuat begitu dan tidak ya hmm. maka kita termasuk ta'awun di sini wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan jangan kerjasama kalian dalam masalah dosa dan permusuhan kemudian uh, hukmul wasail ka hukmil ghayah ya. Hukmul hmm. wasail ka hukmil ghayah. Iya. Hukum sarana prasarana itu seperti hukum tujuannya. Hmm. Kalau memang tujuannya wajib, maka sarana yang mengarah iya. ke sana wajib. Hmm. Kalau tujuannya haram, maka sarana yang mengarah ke sana adalah juga haram. Minum khamr adalah haram, maka menjualnya juga haram. Menjadikan tempat juga haram meskipun dia tidak minum, seperti itu. Nah, tapi kita angkat kembali di telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari Agus di Tambun. Silakan Pak Agus. Agus ya. Nah, ini Ustaz ya, Agus, ya. Uh, kalau seorang anak utang sama orang tua dan orang tua itu iya. udah meninggal, gimana cara bayarnya? Oh iya, iya, iya, iya nah. Iya. Oh, berupa duit ya? Iya, iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak punya hutang kepada orang tua, ya kalau memang anak itu ya eh, dia masih tanggungan orang tua, artinya itu meskipun sudah besar kalau dia tidak mampu ya, maka dia masih dalam tanggungan orang tua ya. Artinya itu masih nafkah orang tua memberikan nafkah ya. Misalkan anak yang sudah waktunya menikah, kemudian nggak mampu nikah, maka orang tuanya kalau mampu menikahkan apa wajib dia menikahkannya dan memberikan nafkah ya wa alal mauludi lahu ya dan wajib bagi orang tua itu memberikan nafkah kepada kepada anak-anaknya dan kepada anak di sini tidak hanya kepada anaknya langsung juga kepada cucu-cucunya ya kalau memang anaknya kebetulan tidak mampu jangan seperti anggapan orang dia sudah dewasa ya dia sudah lepas dari kita tidak ya kecuali dia tidak mau bekerja dan seterusnya kita kasih kasih hukuman dia berusaha sudah berusaha Kesana kemari ya maka sejauh tidak dihutangkan kepada anak itu tidak dihutangkan. Apalagi sebaliknya untuk orang tua ya anta wa mauluka li abik kata Nabi. Engkau dan hartamu itu hartamu milik ayahmu, maka hmm. tidak ada ceritanya orang tua hutang kepada iya. kepada anak. Hmm. Nah, dia karena orang tua itu berhak untuk mengambil miliknya anaknya itu hmm. ya. Maka sebenarnya tidak tidak pas orang tua menghutangkan kepada anak. Kalau memang anak itu tidak mampu, iya. maka kewajiban orang tua meskipun sudah dewasa dan hmm. sudah punya anak, wajib bagi orang tua untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya itu ya. Demikian. Hmm. Dan kalau sudah meninggal, anaknya mampu berikan sodako kepada orang tuanya dan sampai kepada orang tuanya pahala itu. Allah alam. Nah, ya. tapi Ustaz, eh, tampaknya pertanyaan dari Bapak yang tadi menutup jumpaan kita untuk sore hari ini, Ustaz. Ya, ya. Dan eh, mungkin ada satu atau eh, beberapa pesan untuk menutup perjumpaan kita. Hmm. Fadil Ya, baiklah kepada pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada dan juga Radio Hang yang merilis secara langsung siaran ini. Maka kesimpulan pada kajian kita sore hari ini, mari kita jaga lisan kita karena lisan ini akan semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Kemudian biasakan ya dengan berzikir kepada Allah. Ketika ingat sekarang kita sampaikan ini Anda dengar, maka sekarang juga Anda lakukan. Sekarang jangan tunda. Bacalah apa yang bisa Anda baca, Ah, wirid-wirid uh, yang dimaksud yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kemudian yang ketiga, ya uh, tadi saya sebutkan ada ghibah yang boleh. Kemudian ketika kita rancu apakah ini yang termasuk boleh atau tidak, maka kembali kepada yang tidak boleh sampai kita mendapat kejelasan bahwa ini termasuk yang boleh. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Nah. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.